Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al-Asifakum Raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian uh, Sama'il Nabi dari kitab uh, Sama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah at tirmidhi rahimallahu taala. Kita sampai pada bab yang ke-25 yaitu bab babu maja'a fi sifati khubzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang gambaran makanan pokok yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan makanan pokok di masa silam itu bentuknya adalah dari makanan dari tepung Eh, yang terjemah bebasnya roti. <clears throat> Meskipun ya, makanan dari tepung tadi atau khubes tadi ya, tidak tidak mesti gambarannya sebagaimana roti yang ada dalam benak kita. <clears throat> Maka di sini musannif Imam Tirmidzi rahimahullah taala membuat judul bab ini untuk menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan gambaran roti yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal khubzu dan roti ma'rufun satu hal yang telah dikenal. Hadis yang ke-143 dari Syama'il Nabi adalah hadis dari Al-Aswad ibn Yazid dari Aisyah radhiallahu anha annaha qalat Ibunda Aisyah radhiallahu anha mengatakan masabi'a al Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzis sa'iri yaumaini mutatabi'ain. Keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah kenyang gara-gara memakan roti yang terbuat dari sair dari gandum yang kasar selama dua hari berturut-turut. Hatta kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian keadaan ya, makan makanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat. Maka di sini Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha ya, asad hayataha fi baitihi sallallahu alaihi wasallam. Tentu Ibunda Aisyah itu melewati hari-harinya ya, menikmati hidupnya di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau satu rumah dengan Nabi sejak Nabi hijrah di Madinah. Maka Ibunda Aisyah adalah orang yang paling tahu tentang makanan yang dimakan oleh Nabi. Beliau mengkabarkan bahasanya roti yang terbuat dari gandum yang kasar yang itu mengenyangkan seseorang tidaklah ada di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama dua hari berturut-turut hatta farqat dunia. Demikian sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang bahasanya Nabi itu takallul. Sederhana dalam masalah makanannya. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya menunjukkan rendahnya dan hinanya dunia di mata Allah di sisi Allah Jalla wa Ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling utama, manusia yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana keadaan makanan manusia paling istimewa di sisi Allah ini? Ya bi ja'ian. Dia lewati malam hari dalam keadaan lapar dan tidak ada di rumahnya satupun makanan yang bisa dia makan. Maka itu menunjukkan remeh dan hinanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dunia itu satu hal yang berharga, niscaya Allah akan berikan dunia itu kepada uh, uh, dengan ajmali bahjatiha dengan keindahan yang paling indah dengan makanannya yang paling bagus dan minumannya yang paling wah dengan pakaiannya yang paling menakjubkan tentu hal-hal semacam ini akan diberikan kepada afdola ibadihi manusia yang paling utama dan manusia yang paling dia cintai dibandingkan manusia-manusia yang lain dan tidaklah diberikan kepada seorang yang paling dicintai kecuali yang terbaik kecuali yang paling ya, paling bagus dan sesuatu yang tidak bagus tidak akan diberikan kepada yang dicintai maka ini menunjukkan e, hinanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentang alum Muhammadin dalam e, dalam hadis ini tentu maknanya bukanlah keluarga Muhammad yang haram menerima zakat yaitu Banu Hashim atau Banu Abdul Muthalib Namun yang dimaksud dengan alum Muhammadin di sini adalah orang yang nafkahnya ditanggung oleh beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga keluarga Muhammad di sini ya, maknanya adalah beliau sendiri. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Karena terkadang dalam bahasa Arab alu fulan itu maknanya adalah fulan. Ya, e, Allah berfirman di surat Al-Qur'an di Al-Qur'an Allah berfirman kepada alu Dawud. Ya, ya. Dan yang dimaksud adalah Dawud itu sendiri. Dan yang dimaksud adalah Dawud itu sendiri. Ya, Maka alu fulan terkadang maknanya fulan itu sendiri. Sehingga alu Muhammadin itu boleh dimaknai dan boleh diterjemahkan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Kemudian uh, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radallahu anhu beliau mengatakan maka yafdulu ala ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubzu sa'iri maka tidaklah pernah tersisa dan berlebih tidak pernah berlebih dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roti berupa roti yang terbuat dari sair Hadis ini juga diatkan oleh At-Tirmidzi yaitu Musanif dalam jami'nya. Maka dalam riwayat ini terdapat penjelasan tentang sedikitnya makanan yang ada e, di rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam di mana lam yakun yatabakka minhu syai' sehingga tidak ada makanan yang tersimpan. Tidak ada makanan yang yatabaqqa yang tersisa. Walam yakun kafian bahkan ya, tidaklah makanan tersebut adalah makanan yang cukup untuk mengenyangkan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi bagaimanakah sampai tersisa. Karena oh, cukup mengenyangkan saja tidak ada. Apalagi sampai sisa-sisa. Maka tentu lebih tidak ada lagi. Iya, tentu lebih tidak terjadi. Diatkan oleh Al-Bukhari dan yang lain dari Aisyah radhiallahu anha. Aisyah mengatakan, ada seorang perempuan bersamanya dua anak perempuan masuk ke rumah Aisyah. Lantas tas alu dia ngemis. Dia ngemis ya, minta. Itu minta makanan. Dan hal yang menunjukkan betapa tidak adanya makanan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat berikut ini. Falam tajid indi syai'an ghairatam tamratin. Maka dia perempuan tersebut tidak mendapatkan di rumahku satupun makanan kecuali tinggal satu butir kurma. Ini rumah Aisyah, rumah istri Nabi yang paling Nabi cintai. Ya, maka berarti demikianlah keadaan semua rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada makanan kecuali tinggal ya, satu butir kurma. Bayangkan. Ya, adakah orang miskin di tempat kita yang ya, yang eh, yang semisal ini? Ya, dan ketika kita kemudian merasa kita itu seret, tidak punya makanan, kita itu miskin, kita itu kiri, Adakah keadaan kita sebagaimana keadaan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka ternyata kita itu jauh lebih kaya daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah kita, di kamar kita itu terdapat satu hal yang lebih mewah atau jauh lebih mewah daripada keadaan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Oleh karena itu layakkah kemudian kita mengatakan ya, bahasanya rezeki seret kita kiri habis padahal ternyata kirinya kita itu kaya dibandingkan ya, rumah ibunda Aisyah radhiallahu anha kaya raya kita itu kirinya kita itu kaya raya ya, dibandingkan rumah rumah ibunda Aisyah radhiallahu taala anha <clears throat> maka dia maka tidak ada makanan kecuali satu butir kurma. Yang boleh jadi tempat kita ini dibuang-buang. Itu jadi makanan. Itu jadi makanan yang berharga. <clears throat> Ya, di tempat kita satu butir kurma ini tidak tidak teranggap. <clears throat> ini menjadi satu hal yang berharga untuk mengganjal perut, untuk menghilangkan lapak. <clears throat> tuha iya Maka aku berikan satu butir kurma tersebut kepada wanita tadi. Padahal dia punya dua anak perempuan. Fakosamatha baina ibnataiha. Lihatlah sayangnya seorang ibu. Lantas dia bagi satu butir koma tadi dia belah jadi dua bagian di antara dua anak perempuannya. Walam takul minha. Dan dia si ibu ini tidak makan sama sekali. Tidak dia bagi tiga, cuma dia bagi dua. Demikian kasih sayang seorang ibu dia uh, rela kemudian berlapar-lapar ya, demi anaknya ya, demi anaknya biarlah anaknya yang makan dan dia tetap kelaparan demikian sayangnya seorang ibu Femakomat <clears throat> setelah itu dia berdiri wanita ini berdiri fakhrajat kemudian keluar dari rumah Aisyah radhiallahu anha. Fatahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah. Fa'akhbartuhu lalu aku bercerita kepada Nabi. Dan Nabi mendengarkan cerita dengan seksama cerita istrinya. Demikianlah suami yang baik pulang rumah maka kebiasaan istri cerita apa yang terjadi di rumah. Ya, dan eh, laki-laki yang baik, suami yang baik, ya, maka dia pun ya, dia, dia hendaknya dia mendengarkan cerita istrinya dengan seksama, jangan ditinggal mainan HP atau ditinggal yang lainnya. Hmm, hmm, oh iya toh, gitu. Tidak oh, faham apa yang diceritakan oleh istrinya. Ya, sebagaimana sikap banyak suami. <clears throat> Ya, namun ya, Nabi mendengarkan cerita istrinya. Bahkan Ibunda Aisyah pernah cerita panjang berlembar-lembar. Ya, dikenal dengan sebutan hadis Ummu Zara. Kenal dengan tulisan Ummu Zara. Nabi duduk menyimak cerita Aisyah padahal hadis itu ditulis uh, satu lembar sendiri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyimaknya. Maka di antara akhlak mulia eh, suami yang dicontohkan oleh suami telah dan suami paling mulia Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mendengarkan cerita istri dengan saksama. Ini mendengarkan cerita istri dengan saksama. Dia cerita panjang lebar didengarkan dan di, dicermati sehingga Nabi bisa komentar yang pas. Ini, kalau anda uh, mendengarkan dengan saksama, anda bisa komentar. Ini, paling Oh gitu toh ya. Oh iya. Ah, dan kalimat-kalimat yang sejenis. Fa akhbartuhu maka aku bercerita kepada Nabi apa yang terjadi di rumah ketika Nabi tidak di rumah. Fakal lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan respon tentang keutamaan merawat punya anak perempuan atau dua anak perempuan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan mabtulia siapa yang mendapatkan cobaan yaitu diberi amanah min hadil banat berupa anak-anak perempuan bisyai'in meskipun cuma satu kunnalahu sitran minan nar maka ya, merawat yang baik mendidik dengan benar e, anak-anak uh, perempuan tersebut memiliki faedah yang mulia yaitu anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang baginya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya satu kabar gembira. Kalau menjadi hijab dari neraka artinya diiming-imingi, tidak akan mampir neraka sama sekali dan langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi mahalu syahid dari hadis ini adalah falam tajid indi syai'a ghairatam maka tidak ada makanan di rumah kecuali satu butir korma. Maka ini menunjukkan hadis Sahih Bukhari ini menunjukkan apa yang e, kandungan dari hadis dari sahabat Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu taala anhu yang mengatakan tidak ada makanan tersisa di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian e, hadis selanjutnya dari Ikrimah <clears throat> dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ya, dan Ikrimah adalah budak ya, budaknya Ibnu Abbas. Ya, dan di antara hal yang menarik tentang Ikrimah, Ikrimah ini adalah seorang yang pada asalnya tidak mau belajar agama. Ya, dan dia dipaksa oleh ya, tuannya, oleh Ibnu Abbas untuk mau belajar agama. Ya, dengan diborgol kakinya, dengan diikat kakinya, dirantai kakinya, kemudian dihubungkan dengan batu besar. sehingga dia tidak bisa kemana-mana, duduk anteng, duduk anteng menyimak tuannya ngasih eh, ngasih pelajaran agama, ngasih pelajaran ilmu agama. Karena kalau tidak digitukan, eh, Ikrimah ini pilih kerja, pilih eh, berkegiatan daripada Eh, pilih nyambut gawe ya, daripada sinau. Ya. kalau suruh kerja dia petel, dia semangat. Suruh duduk ngaji itu sulit. Ada saja alasannya, ada saja eh, kesibukannya. Maka oleh Ibnu Abbas ya, carikan eh, carikan rantai. Ya, rantainya dihubungkan ke ke batu besar, udah nggak bisa kemana-mana. Ya mau tidak mau mendengarkan. Nah, akhirnya dalam tanda kutip terpaksa jadi ulama. Nah, ya, terpaksa jadi ulama. Dan nah, hasil dari pemaksaan Ibnu Abbas ini kita jumpai nama Ikrimah di mana-mana. Ya, membaca tafsir ada ketemu Ikrimah. Ya, ini baca samain Nabi ketemu Ikrimah. Rahimallahu taala. Ini buah pemaksaan dan manfaatnya pemaksaan untuk orang-orang tertentu yang memang mentalnya mental perlu dipaksa. Ya, mentalnya bukan mental kesadaran, namun mentalnya mental pemaksa, mental untuk cocok nih dipaksa. Dari Ikrimah rahimallahu taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qal Ibnu Abbas mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu layali al-mutatabi'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati malam-malam berturut-turut tawian dalam keadaan lapar huwa wa ahluhu ya, nabi dan keluarganya ya. la yajiduna asya'a mereka tidak memiliki makan malam wa kana aksar khubzihim khubza sa'ir dan adalah mayoritas ya, makanan mereka roti mereka yang merupakan makanan pokok mereka adalah roti yang terbuat dari sair gandum yang kasar, bukan gandum yang halus, bukan gandum yang mahal, namun gandum yang kasar. Tawian artinya jaian artinya lapar. Diambil dari kata-kata towa wawal ju' yang artinya adalah lapar. Wa khamusal batnu dan lapar perutnya. Dalam bahasa Arab ada kalimat Rajulun tawil batni. Itu artinya domara batnuhu kempes perutnya minal ju'i karena lapar. Ya, tentang asya makna asal asya dalam bahasa Arab ya, adalah akhirun nahar ya, asadik bima ba'da zawal. Ba'da zawal itu disebut asya. Iya, setelah gesernya matahari ke barat itu sudah bisa disebut asya. Ya, kemudian <clears throat> hadis selanjutnya hadis yang ke-146 dari Sama'il Nabi karya Tirmidzi rahimallahu taala adalah dari Abu Hazim. Abu Hazim ini Salamah ibn Dinar Al-A'rad, si pinjang. Yang terkenal dengan sebutan Al-A'rad, si pinjang. Ya, dari Salamah ibn Dinar. Salamah dalam bahasa Arab itu nama laki-laki. Ya. Maka Abu Hazim Salamah bin Dinar ya, an, uh, An Sahal ibn Sa'ad dari Sa'ad dari Sahal ibn Sa'ad Sahal ibn Sa'ad ibn Khalid uh, eh, Sahal ibn Sa'ad ibn Malik ibn Khalid al-Ansari ya, lahu wali abi suhbah. Beliau dan bapaknya dua-duanya sahabat Nabi. Sahalnya sahabat Nabi dan Sa'ad ibn Malik itu juga sahabat Nabi. bahwa akhiru man mata minas sahabah bil Madinah. Dan Sahal ibn Sa'ad ini adalah sahabat yang terakhir wafat di kota Madinah Nabawiyah. Aunaqila lahu ada orang yang bertanya kepada Sahal ibn Sa'ad. Ya, akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naqiya? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan ini roti dari gandum yang bersih. Yakni huwara. Ya, huwara ini tafsir dari rawi tentang makna an-naqi. Uh, <clears throat> huwara artinya mabyadha minad daqiq, tepung yang putih binakhlihi miraran karena diayai berkali-kali. Ya, karena ya, diayai, diayak ya, berkali-kali, disaring berkali-kali. Wa wakhala satu dakik walubabuhu wa abiyaduhu. Maka dia adalah intinya gandum yang paling bagus dari gandum satu tumpuk gandum diayak bolak-balik sampai ya, yang besar-besar, yang kotor-kotor terbuang semua. Nah, eh, itu disebut itu yang disebut dengan al-huwara. Fakala sahal maka sahal mengatakan maro'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naqiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat gandum yang bersih. Hatta laqiya hatta laqiya Allah azza wa jalla sampai dia berjumpa dengan Allah azza wa Jalla yaitu sampai wafatnya. Maka orang yang bertanya heran. Berarti tidak ya, ada ayaan, ayaan gandum. Penyaring gandum. Faqilalahu maka selanjutnya disampaikan dan ditanyakan kepada Sahal ibn Sa'ad, hal kanat lakum manakhilu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, apakah tidak ada ayaan gandum, penyaring gandum yang kalian miliki di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kal, maka Sahal ibn Sa'ad mengatakan, makanat lana manakhilu. Kami tidak punya ayaan gandum. Kami tidak punya ayaan gandum. Bagaimana cara makan bikin bikin roti? gandum iya, sekun, setumpuk satu karung terus uh, gimana ini uh, bikin rotinya? Kalau gandumnya tidak diayak dan tidak punya ayaan. Qil kaifa kuntum tasna'una bisyair? Lalu apa yang kalian lakukan? Apa yang di, kalian lakukan? Nabi dan para sahabat lakukan ketika itu dengan eh, gandum-gandum uh, kasar itu. Gimana proses untuk bikin rotinya? Maka uh, ya beliau mengatakan kunanan fakhuhu kami cuma nyebul, kami sebul gandum itu diambil satu tumpuk disebuli pakai mulut. Fayatiru minhum matara maka terbanglah yang bisa terbang. Summa na'jinuhu kemudian barulah kami yang membuat adonan roti. An-naqi ada yang menjelaskan dia adalah ad-daqiq gandum al-abiyat yang putih al-khalis putih polos tanpa tercampur dengan yang lain. Dan gandum itu tidak bisa seperti itu putih bersih ila idan nukhila akthar mimma kecuali jika dia diayak lebih dari sekali maka maro'ahu Nabi tidak pernah melihatnya. Fadlan ayakuna akalahu. Jika lihat saja tidak pernah apalagi memakannya. Orang memakannya lihat dulu. Orang lihat dulu baru memakannya. Ketika dikatakan Nabi tidak pernah melihat berarti Nabi tidak pernah memakannya. Dan mirip dengan hadis ini, hadis yang lain yang ada dalam Sahih Bukhari dari Kota Qatadah mengatakan, "Kunna na'ti Anas ibn Malik." Kami mendatangi Anas bin Malik wa khubazuhu qa'im dan e, budaknya yang bertugas untuk bikin roti itu berdiri. Wakal kemudian Anas mengatakan, "Kulu silahkan kalian makan." Fama a'lamu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a raghifan. Maka aku tidak pernah mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat rahifan, melihat roti muraqqaqan dari gandum yang halus. Hatta lahika lahiqa billahi sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manakhil jamak dari min khal wa wa man yunkhalu fihi ad-daqiqu itu alat yang dipakai untuk menyaring gandum hatta yaswa sehingga bersih wa yakunu na'iman sehingga gandumnya jadi gandum yang enak Bagaimanakah yang kalian lakukan dengan sa'ir? Khasa as-sa'ir bisual. Pertanyaan khusus ditujukan kepada gandum sa'ir. Ya. Li'ana fi ajza. Karena dalam gandum syair ini terdapat bagian-bagian macam-macam. Fa'idha khubizat, jika kemudian langsung dimasak, langsung dibuat adonan dan dibuat roti, istaksara madhuha, maka akan sulit ya, ya, mengunyahnya. Lain halnya jika telah disaring ya, maka roti yang e, setelah pasca penyaringan gandumnya setelah disaring akhafa lebih ringan wa aisar dan mudah untuk ya, dikunyah maka Sahal mengatakan kami meniupi gandum yang mau dimasak sebagai roti terdapat dalam jamik Tirmidzi ya, kalimat yang lebih lebih panjang Kuna nanfuhuhu kami meniupi gandum tersebut maka terbanglah apa yang bisa terbang. Suma nutarihi fanajunuhu lantas kami jadikan adonan. Apa itu nutarihi? Nutari artinya nasubu alilma Kami tuangi air padanya. Hatta yusrihi sehingga mengayakannya wa yulani eh, wa yulayyin dan melembutkannya sehingga dia bisa mengembang dan lembut barulah kemudian kami buat adonan Ya, berkenaan dengan uh, kandungan riwayat ini, maka di Mawahib Muhammadiyah ada faedah kutipan perkataan Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i rahimallahu taala dia mengatakan wahadalah hadza la yaqtadi an manakhil linakhli ta'ami manhiun anhu. Ya. Tidak adanya uh, saringan gandum ini bukan berarti orang punya saringan gandum kemudian e, untuk nyaring gandum untuk ngayai gandum bukanlah satu hal yang terlarang bukan berarti terlarang cuma memang di masa Nabi tidak ada wa ini tutia wa ini ubtutia ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam meskipun kemudian ada kreasi baru inovasi baru yang namanya ya, ayaan gandum setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ya, sebagaimana kita ketahui bersama, sebagian ulama punya berpendapat bahasanya bid'ah dalam makna syar'i secara syariat sama dengan bid'ah dalam bahasa. Ya. Sebagian ulama uh, punya uh, pola uh, punya pendapat bid'ah syar'an itu sama dengan lughatan ya, semacam beliau Al-Ghazali oleh karena itu beliau mengatakan li anal manhiya anhu bid'atun tudat sunatan sabitah ya, karena yang namanya bid'ah yang terlarang ini bid'ah namun bukan bid'ah yang terlarang adanya ayaan gandum itu bid'ah namun bukan bid'ah yang terlarang ya, ini berangkat dari konsep bahasanya bid'ah e, syar'an itu sama dengan bid'ah lughatan yaitu segala sesuatu yang tidak ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak ulama yang menganut pendapat ini dan definisi ini. Maka itu betul itu bid'ah, yaitu bid'ah lurutan atau bid'ah lurutan wasyak'an menurut ulama yang mendefinisikan bid'ah dengan segala sesuatu yang tidak ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini bukanlah satu hal yang terlarang karena ini, karena yang terlarang adalah bid'ah yang berlawanan dengan sunnah sunnatan tabitah dengan ya, hadis yang jelas, sunnah Nabi yang valid. Atau watarfau amran atau menghilangkan satu hal dari syariat padahal sebabnya masih ada. Sebab yang ada di masa Nabi tidak berubah setelah wafatnya Nabi. Ini. Yeah. Namun jika Eh, sebab di masa Nabi itu berbeda keadaannya setelah dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka perubahan dalam masalah itu ya, itu juga bukanlah bid'ah yang terlarang. Karena apa? Karena muktadonya telah berubah, sebabnya telah berubah. Sebagaimana uh, semisal sholat tarawih. Semisal sholat tarawih yang tidak dirutinkan di masa Nabi karena satu sebab, dan setelah Nabi wafat, sebab tersebut tidak ada, yaitu sebab kekhawatiran wajibnya diwajibkannya sholat taraweh. Maka kemudian terjadi perubahan dan perubahan ini juga tidak mengapa. Kenapa? Karena memang sebabnya berubah. Wah, maka yang e, maka bid'ah yang tercela kata beliau dua hal ini. Yang pertama menyelisih sunnah sabitah, atau menghilangkan sesuatu bagian dari syariat padahal sebabnya tidak mengalami perubahan sebab ya, kondisi tidak ya, muktadonya tidak berubah antara yang di masa Nabi dan setelah wafatnya Nabi walaysa nakhlu ta'am nakhlu ta'am dan e, mengayak gandum itu tidak termasuk dalam masalah ini li'anal qasda minhu karena maksud orang dari me, dari membuat ayaan gandum adalah tatyidub to'am adalah untuk mengenakkan makanan supaya eh, makanannya enak, nyaman dikunyah, nyaman ditelan. Wadzalika mubahun dan itu adalah tujuan yang mubah. Ini satu hal yang mubah, malam yantahi ila tana'um al-mufrit. Selama tidak berdampak bernikmat nikmat yang berlebihan. Nah, kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Yaitu hadis yang ke-147 dari kota ada eh, Ibn Diama As-Sadusi dari Anas bin Malik. Qal eh, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qal beliau mengatakan makalan Nabi sallallahu Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin Eh, eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja makanan. Wala fi sukurrojatin dan Nabi tidak pernah makan pakai piring yang kecil. Wala khubisalahu muraqqa'un dan tidak pernah dibuatkan untuk Nabi sallallahu Alaihi Wasallam roti yang terbuat dari gandum yang halus. Kal fakultu kotadah maka aku bertanya kepada kota ada fa'alama di atas apakah mereka, Nabi dan para sahabat, memakan makanan mereka? Kalau tidak pakai piring, tidak pakai meja makan, terus pakai apa? Maka, e, kal, uh, e, mengatakan ala hadhi sufari, pakai sufrah, pakai lembaran yang dihamparkan di lantai. Eh, Muhammad ibn Bashar mengatakan Yunus yang mengambil hadis dari kota ada namanya adalah Yusuf al-Iskaf. Khiwanin, khiwan artinya syai'un murtafa'un, sesuatu yang tinggi diletakkan badannya makanan, meja makan bahasa kita. Dan khiwan ini terkadang terbuat dari terbuat dari kayu atau yang lain, boleh jadi kayu, boleh jadi batu, boleh jadi ya, yang lainnya. Walafi sukurujah. Sukurujah maknanya adalah ina'un sagirun. Wadah yang kecil. Yukal fihi syai'al qalil minal admi. Dimakan padanya dengan menggunakan wadah tersebut. Ya, lauk yang jumlahnya sedikit atau semacam itu piring bahasa kita. Ya, piring untuk uh, orang per orang sendiri-sendiri. Walaku bisa muraka, murakak artinya al-mulayyan yang dilembutkan, al muhasan yang dibaguskan, an-na'im yang enak. Berkenaan dengan khiwan, khiwan ini farasiyun mu'arabun, aslinya bahasa Persi, yang kemudian diarabkan, kemudian masuk ke dalam bahasa Arab. Ya, maka dia asli bahasa versi. Berarti orang Arab ada asalnya tidak pernah kenal khiwan. Mereka kenal khiwan setelah mereka bersentuhan dengan budaya Persia. Ya, maka disampaikan, maka disini dikatakan, uh, oh yang orang-orang sombong, para pembesar-pembesar biasa, uh, makan di atasnya. Dengan tujuan supaya kepalanya tidak merunduk. Iya. Maka di sini dikatakan di Mawahib Muhammadiyah disampaikan fal aklu alai bid'ah. Maka maka makan pakai khiwan itu bid'ah. Bid'ah dalam artian bid'ah secara bahasa. Walakin jais, namun hukumnya boleh. Wa in eh, khala an qasdi takabur. Jika bersih dari maksud dan niat menyombongkan diri sebagaimana eh, raja-raja Persia kenapa pakai khiwan. Ya, yeah uh, tujuannya kenapa pakai ikhwan mereka makan pakai ikhwan raja-raja Persia makan pakai ikhwan tadi kaila khafidu ru'usuhum supaya kepalanya tidak menunduk supaya kepalanya tidak menunduk eh, eh, supaya kepalanya tetap menengadah ke atas ya. itu tujuan tujuan asal kenapa orang Persia itu pembesar-pembesar Persia itu makannya pakai meja makan supaya tidak kepala tertunduk ke bawah. namun kepala tetap mendangak meskipun makan. Ya, meskipun makan, ya, maka meja makan dibuat sedemikian rupa sehingga posisinya uh, bisa kemudian membuat kepala tetap menengadah. Itu tujuannya. Maka tadi disampaikan, maka makan dengannya tidaklah mengapa. Kecuali eh, dengan syarat tentu tidak ada maksud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 wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Selanjutnya kala syarih rah, eh, hafizallahu taala qawluhu ala hadas sufari ya, maka bagaimanakah Nabi dan para sahabat meletakkan makanan jawabannya meletakkannya di atas sufar Sufar fatakunu kita minal jildi. Dia adalah satu potong kulit tufras yang dihamparkan dan diletakkan di atasnya makanan. Sedangkan sufar sekarang di Arab Saudi berupa plastik. Plastik yang terhampar kemudian diletakkan di atasnya makanan. Atau detailnya eh, sufar jamak dari sufrah asalnya adalah to'amun yatarhidul musafir. Makanan yang dibawa oleh musafir. Wal ghalib hamluhu di masa silam umumnya mereka membawa makanannya fil jildin mustadir. Pakai kulit yang kulitnya itu bundar. Fa nukila ismuhu akhirnya asalnya nama makanannya karena nama makanannya ditaruh di kulit yang bundar ini lantas nukila ismuhu lidalikal jildi namanya kemudian dipindah kepada kulit tersebut fasumia bihi maka kulit bundar yang dari uh, untuk naruh makanan itu kemudian disebut dengan sebutan sufrah Dan kenapa uh, kulit bundar ini disebut dengan sebutan sufrah tadi penjelasan pertama karena dia dipakai oleh musafir. Ya, Dari kata-kata musafir, safar. Akhirnya kemudian jadi sufrah. Kemudian yang kedua, karena kulit tersebut itu memiliki gantungan. Ya, memiliki kemudian eh, eh, ikatan, kemudian fatu eh, tudamu watan fariju disatukan kemudian diikat kulit bundar tadi di dalamnya ada makanan ini ujung-ujung kulitnya dibundar kemudian diikat dan kalau diperlukan maka ikatannya dilepas dibuka falil infirat karena dia dibuka setelah diikat maka disebut sufroh karena sinfa dan ra itu maknanya terbuka Sin, fa dan ra itu semuanya mengandung makna terbuka. Maka ini kulit semacam ini disebut sufrah li'annaha idza halat ma'alikuha karena jika telah diurai ikatannya infarojat terbuka. Fa'asfarat amma fiha maka terbukalah dan terlihatlah apa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu safar disebut safar. Mengandung makna terbuka. Li isfari rajuli binafsi anil buyuti wal umran. Karena orang itu membuka dirinya yang semula tertutup dengan kampung halamannya, tempat tinggalnya, terbuka sehingga dia bisa dilihat oleh orang-orang dari daerah lain. Sebagaimana terbuka karena dia bisa juga melihat daerah-daerah yang lain yang sebelumnya tidak terlihat. Nah, kemudian kembali ke sarahnya saya Abdul Razak Ta'ala ya, Maka dia adalah kulit yang dihamparkan Yang di masa silam bentuknya mbak Bulat, lingkaran <clears throat> Kemudian Kemudian diletakkan alaiha di atas kulit tersebut Al-inak minat to'am, wadah makanan, nampan atau yang lain Dan maka yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini sebagaimana masalah-masalah yang lain adalah pertengahan. Ya, pertengahan di antara makan di atas tanah secara langsung dan ya, makan di atas meja makan. Jika seorang itu makan langsung di lantai, secara dan secara langsung, maka jika makanan jatuh, maka dia terkena kotoran. Ini ada sufrah, di atas sufrah baru kemudian nampan atau semacam itu. Jadi di atas sufrah tadi, yudha al-ina, diletakkan wadah. Maka karena wadah itu di atas sufrah, seandainya jatuh, maka tidak jatuh ke lantai. Nun jatuh ke sufrohnya, ke kulitnya tadi. Masih bisa diambil tanpa kotor dan dimakan. Sedangkan makan ala hewan di atas meja makan, terdapat padanya syai'un unsur tarofu kemewahan. Sedangkan makan di atas sufrah dengan cara duduk yang mutawadi'ah, sederhana maka di sini ada kesederhanaan dan ketawaduan dan terdapat unsur menjaga makanan dari kotoran manakala jatuh. Namun bukan berarti makan di atas meja makan satu yang terlarang. Wal aklu alal khiwani mubahun walaysa bimuharramin. Ya, makan di atas meja makan itu mubah dan bukan satu hal yang haram sebagaimana tadi telah kita kutipkan juga eh, di Mawahib Muhammadiyah. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang tawaduk dalam makanannya dan dalam semua keadaannya. Dalil bahwasanya eh, ya, boleh makan di atas eh, dengan menggunakan meja makan. Perkataan kota ada yang telah dikutip. Kami mendatangi Anas bin Malik dan pembantu beliau yang tukang buat roti itu berdiri. Ya, namun tadi kutipannya tidak ada kalimat wa khiwanuhu maudu'un. Yeah. Kalau tadi kutipannya di halaman sebelumnya 183 wa khubazuhu qaimun wa qala qulu. Dan di sini disampaikan wa khiwanuhu maudu'un dan ada meja makan di situ. Dan ini cocok karena pembantunya posisinya berdiri. Pembantunya posisinya berdiri. Maka ini ya wajar kalau di situ berarti pakai meja makan. Maka lihat ya, sahabat pakai meja makan. Maka ini menunjukkan bahwasanya sahabat tidak memaknai ya, kondisi Nabi yang makan tanpa meja makan tidak dimaknai berarti itu terlarang dan tercela. Buktinya mereka ya merasa ya welcome welcome saja makan dengan meja makan. Artinya di dekat di dekat di dekatnya Anas bin Malik itu terdapat sesuatu yang tinggi diletakkan padanya makanan dan ingat Anas bin Malik radhiallahu anhu sendiri yang beritakan hadis tentang masalah ini. Kemudian dari Asyabi dari Masrok ya, dua-duanya tabiin. Sa'bi adalah tabiin, Masrok juga tabiin. Sa'bi ini min kibari tabiin Ya, beliau tabi'in senior karena beliau berjumpa dengan 500 sahabat. Berjumpa dengan 500 orang sahabat. Dan beliau lahir Syabi ini di masa khilafah Umar. Dari seorang tabi'in yang lain namanya Masruq. Ya, pernah kita lah, pernah kita baca kenapa masuk ini disebut Masruq karena pas kecilnya pernah diculik. Ya, pernah diculik orang kemudian bisa kembali maka dia disebut dengan sebutan masrukun artinya orang yang pernah diculik. Kalau aku masuk ke rumah Aisyah, fadaat li amin. Lantas Aisyah menyuruh pembantunya untuk mengambilkan makanan untukku. Wakalat Aisyah mengatakan, Ma'asba'u, tidaklah aku kenyang dari satu makanan, lantas aku ingin menangis kecuali aku menangis. Ya, kecuali aku menangis, e, jika aku ingin menangis maka aku menangis. Di antara sebab kenapa beliau menangis, khaufan ala nafsiha min ta'alluq bi syahawati dunya. Karena mengkhawatirkan dirinya, ya, mengkhawatirkan hatinya bergantung dengan dunia. Di mana makanannya sudah makanan yang enak. Maka aku tanyakan kenapa eh, kenapa demikian? Maka Ibunda Aisyah mengatakan aku mengingat keadaan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan tersebut. Wallahi demi Allah, masa bi amin khubzin walahmin marotain fi yaumin. Demi Allah, Rasul itu tidak pernah kenyang gara-gara makan roti dan daging sebanyak dua kali dalam satu hari. Hadisnya juga diatkan oleh Musanib Tirmidhi dalam jami'nya yang daif karena ada Mujalid Ibn Sa'id. Mujalid ini tadi Mujalid an Sya'bi, Mujalid Ibn Sa'id rawi yang daif. Masruk ini lahirnya di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan dia tinggalnya di Kufah sehingga tidak melihat Nabi karena dia lahir di masa Nabi maka dia tergolong imam min kibari tabi'in. tergolong imam termasuk tabi'in senior Wakil sumia masrukan dan dikatakan beliau disebut masuk karena beliau dicuri saat kecil. mawajat tau ahlu kemudian keluarganya berhasil menemukannya. Ya, kau kau luha ma'asba'u ai kulama tu. Setiap kali aku makan dari makanan setelah wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan aku kenyang, aku teringat kehidupan yang ku alami bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu terbatasnya makanan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam keadaan beliau tidak pernah kenyang dari makanan dan daging yang dimakan sebanyak dua kali dalam satu hari. Paling bantal ya sekali saja dalam sehari. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini bab tentang ya, makanan pokok Nabi atau roti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bunda Aisyah radhiallahu anha. Dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah kenyang gara-gara makan roti terbuat dari gandum syair alias gandum kasar yaumaini dua hari berturut-turut sampai beliau wafat. Hadis ini juga diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Takutnya telah lewat di uh, awal judul bab. Wasya, uh, eh, uh, eh, hadis ini telah disebutkan di awal judul bab. Wasair dan syair min akoli to'am. Ya, termasuk makanan yang murah. Walam yasba' minhu karena dia gandum kasar. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kenyang dua hari berturut-turut karena memakannya. Maka di sini terdapat dalil e, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kenyang selama dua hari berturut-turut dengan makanan yang lebih bagus daripada sair. Sair saja tidak apalagi makanan yang lebih berkualitas, lebih mahal daripada sair. Kemudian dari kota ada dari Anas, Anas mengatakan, "Maka akala Rasulullah SAW, alaihi wasallam ala khiwanin wala akala khubzan muraqqa'an hatta mat." Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja makan dan dan beliau tidak pernah makan roti yang merokokan dari gandum yang lembut hatta mata sehingga beliau meninggal dunia. Ya, dan tentang hal ini terdapat kutipan perkataan Ibnul Arabi. Beliau mengatakan wal itisa'u fi syahawat minal makruhat. Ya berlapang-lapang dalam masalah ya, memuaskan sahwat perut, ya, berlapang-lapang kemudian berlebihan dalam uh, memuaskan uh, sahwat perut dan keinginan untuk hobi kuliner itu minal makruha termasuk hal yang makruh. Waqat angkara Allah ala qaumin dzalika fi kitabil aziz. Dasarnya karena Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang berlebih-lebihan, berlapang-lapang, memuaskan e, semangatnya untuk berkuliner. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah telah adhabatum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Kalian telah uh, telah menikmati uh, tayyibatikum hal-hal yang enak kalian dalam kehidupan dunia. Yeah, maka itu telah kalian nikmati, telah kalian habiskan di dunia. Wakadhalika tabasud demikian juga e, bervariasi yang berlebihan dalam masalah makanan, wal alwan, wal fawakih dan buah-buahan. Maka itu satu hal yang makruh berdasarkan ayat. Ada betul taibatikum fi hayatikumud dunya. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan malam hari ini. wassalamualaikum ala wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Wa da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.